ji'tukum biha bayda'a naqiyyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik amma ba'du Ibu-ibu hamba-hamba Allah sekalian yang semoga mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala serta istimewa Bapak-bapak serta saudara kami yang semoga Allah SWT muliakan dengan keimanan dan ketakwaan sampai akhir hayat. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita semua untuk kekasih Allah dan kekasih kita Kedua Hasanah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di atas pesawat saya masih bertanya kepada asisten saya, kepada Pak Saifullah tentang jadwal di sini. Beliau mengatakan jadwal insya Allah besok tabligh akbar pagi sampai zuhur. Malam ini hanya ada musyawarah konsolidasi dengan para dai, tokoh-tokoh masyarakat, panitia dan sebagainya. Ya makanya pas nyampe di hotel memang kemarin selama dua hari full maksimal menyampaikan kajian dalam delapan pertemuan satu pertemuan itu rata-rata dua jam dan untuk tabligh akbarnya sampai tiga setengah jam kemarin dua hari berturut-turut di Banjarmasin jadi saya tidak tahu kalau ada jadwal pada asar ini ternyata sedang istirahat diberitahukan kepada saya melalui telepon bahwa ibu-ibu sudah nunggu saya kaget Masya Allah oh, ada pengajian Iya Ustaz, mohon siap-siap. Saya katakan kok bisa kayak gini, saya nggak tahu. <laughs> Saya bilang. Baik Bapak Ibu, bagaimanapun mungkin ini human error. Ada uh, informasi yang kurang begitu apik di antara uh, manajemen saya dengan panitia. Jadi saya minta maaf. Pada prinsipnya saya siap saja. Hanya saja ketika tidak diberitahu tentu saya santai-santai. Dan memang saya ambil waktu untuk istirahat. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Kalau dikatakan siapakah yang paling layak untuk cemburu? Kau bapak-bapak atau kau ibu-ibu? Tidak. Saya dengan tegas mengatakan kami kaum bapak-bapak lebih layak cemburu kepada ibu-ibu. Sebab apa? Sebab ibu tanpa beramal sekalipun ibu di rumah saja umpamanya semua amalan kami semua kesolehan dan ketakwaan kami di luar sana bahkan hatta jihad sekalipun yang paling tinggi nilai amalnya di sisi Allah seluruhnya ibu berhak mendapatkan sebanyak yang kami mendapatkan tanpa ibu harus ikut terlibat ini luar biasa. Sementara ibu memiliki keutamaan yang kami tidak akan pernah bisa menyusul ibu sedikit pun. Ibu bisa melahirkan, ibu bisa menyusukan, dan bahkan ibu diberi penghormatan oleh Allah anak wajib berbakti kepada orang tuanya untuk ibu tiga kali lipat untuk kami cuma satu kali ya kan Iya. Tapi jangan salah-salah. Nabi berkata, waktu aku Isra dan Mi'raj, yang paling banyak aku lihat penghuni neraka dari umatku kaum wanita. Aneh nih. Ada apa sebenarnya? Di satu sisi, ibu punya potensi yang kami tidak akan bisa mengejar ibu-ibu sedikit pun. Tapi di sisi yang lain, ternyata yang paling banyak menjadi penghuni neraka dari umat Nabi Muhammad SAW adalah kaum wanita. Nah, ibu-ibu kan wanita ya, Bu ya. Berarti yang dimaksud adalah kaum Hawa, kaum ibu-ibu. Mari kita bedah kenapa. Jadi kalau seandainya dibahas dosa-dosa wanita, ini memang bahasan rutin saya di YouTube saya punya majelis kajian ibu-ibu khusus di kota Payakumbuh, Sumatera Barat di gedung majelis ilmu ibu-ibu saja yang mendengarkan kajian itu kitab yang kami bedah sekarang adalah 300 dosa-dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan pembahasan di sana itu memang sangat tajam dalam menyentuh dan mengena Alhamdulillah sudah tidak sedikit kaum wanita yang tobat mendengarkan kajian-kajian tentang dosa-dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Alhamdulillah. Nah, itu tidak mungkin saya sampaikan di sini. Mau 300 mau menyampaikan paling 3 atau 4 biji habis waktu kita. Jadi, saya juga tidak mengatakan ringkasan, tetapi saya berikan tema yang spesifik buat menyelamatkan ibu secara global dari neraka. Mau, Bu? Nah, ini dia. Yang pertama, sebentar. Saya ingin menyampaikan kabar gembira pertama tadi. Kok bisa? Ibu-ibu mendapatkan pahala semua yang kami kerjakan di luar, padahal ibu nggak mengerjakan. Ini penting sekali agar ibu mengetahui apa syaratnya sehingga seluruh amalan lelaki di luar sana dalam hal ini pasangan, suami, ibu dapatkan pahalanya sepenuhnya tanpa ibu mengerjakannya. Suatu ketika Asma datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya ini utusan kaum ibu-ibu menyatakan demo kepada engkau ya Rasul." Demo tentang apa? kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini ya Rasul. Seperti sepertinya ada diskriminasi kaum bapak-bapak diizinkan melakukan amalan-amalan yang pahalanya sangat besar sementara kami tidak dibenarkan mengamalkan amalan itu. Dia kasih beberapa contoh. Bapak-bapak dihasung dan sangat dibakar semangatnya supaya ikut menyelenggarakan jenazah sampai mengantarkannya ke kuburan sementara kami ditahan-tahan, dilarang-larang kan pahalanya jelas dari hadis-hadis sahih kata Rasulullah menyelenggarakan jenazah memandikannya kah menyolatkannya kah mengapaninya kah sampai menguburkannya mendapatkan pahala masing-masingnya satu kirot tahu bu apa satu kirot satu kirot itu nilai pahalanya beratnya sama dengan satu gunung Uhud Allahu Akbar jadi menyelenggarakan jenazah. Memandikannya, mengapani, menyolatkan. Satu gunung Uhud pahalanya, beratnya nanti dari, dari kiamat. Lalu mengantarkannya ke kuburan, dimasukkan ke dalam kuburan. Kita ikut menyaksikan, dapat lagi satu kirot lagi. Maka kata para sahabat, Ya Rasulullah, laqad dhayya'na qararirta kathirah Alangkah banyaknya selama ini kirat-kirat yang kami telantarkan. Betapa rugi kami, kata para sahabat. Tapi setelah Nabi mengatakan itu, seluruh sahabat memburu kapan saja terdengar ada yang meninggal. Mereka tidak mau ketinggalan momen itu buat mendapatkan pahala kirat-kirat-kirat yang sangat banyak dan besar pahalanya. Nah ya Rasul kami kenapa tidak digalakkan kaum wanita, kata Asma. Ini contoh satu. Contoh yang kedua, Asma bercerita lagi kepada Rasul, "Ya Rasul, laki-laki disuruh ke masjid hari Jumat. Sementara kami tidak. Dalam Islam kan wanita mau ke masjid Jumatan silahkan. Kan begitu kan? Di rumah lebih baik. Ya begitu Bapak Ibu dalam fikih Islam bagi ibu-ibu yang mau ke masjid selama di masjid itu disediakan fasilitasnya dan tempatnya monggo tafadhol tapi kalau seandainya tidak ada fasilitasnya disediakan untuk ibu-ibu di rumah saja dan di rumah lebih afdol. Padahal pahala sholat Jumat itu pak Masya Allah Kalau sempat waktu besok Kalau sempat saya akan sampaikan Pahala-pahala besar di akhir zaman Kalau sempat besok Nah apa contoh? Contohnya Rasulullah SAW bersabda Di dalam hadis berikut ini man ghassala yaumal jum'ati waghtasala. Siapa yang mandi benar-benar mandi bersih-bersih pakai sabun, pakai sampo, digosok lalu di dibilas kembali sebersih-bersihnya pada hari Jumat. Waghtasala. Lalu dia mandi lagi, mandi junub. Apakah dia berjima dengan suami istri atau tidak? Pokoknya dia laksanakan mandi kedua itu mandi seperti mandi jo karena beda ya mandi biasa dengan mandi junub, ada adab-adabnya diajarkan dalam fikih Islam. Ya, di mana disuruh dulu kita berwudu, ya. kemudian kita setelah itu kaki ditinggalkan paling terakhir wudhunya, kemudian basahkan rambut sebelah kanan dulu sambil dibilas-bilas, lalu digosok-gosok, diratakan air lagi ke seluruh tubuh sebelah kanan, ya, dengan menjaga telapak tangan jangan sampai menyentuh kemaluan, kemudian kedua telapak kaki tidak boleh bergerak selama melaksanakan mandi junub tersebut dari tempat dia berdiri. Kayak kepaku ke bumi gitu. Terus digosok lagi dengan air rata ke, dengan kaki sampai ke kaki ke bawah. Lalu setelah itu pindah ke sebelah kiri, rambut sebelah kiri dibasahi, digosok-gosok, dibilas-bilas lagi. Kemudian ambil lagi air, ratakan lagi sambil membilas-bilasnya ke kanan. Kemudian kayak orang mandikan jenazah mirip juga begitu dan itu cara mandi, mandi junub terus sampai ke, paha sampai ke betis sudah selesai barulah kaki boleh digerakkan kemudian dibasuh kaki melanjutkan wudhu tadi jadi mandi junub itu mandi di mana mandinya dibungkus dengan wudhu gitu caranya tata cara mandi junub beda ya dengan mandi mandi umum mandi biasa jadi dua kali mandi diperintah pada hari Jumat itu mandi biasa bersih bersih total kemudian setelah itu mulai niatkan mandi junub. Pancangkan kedua kaki di atas lantai kamar mandi dan niatkan jangan bergerak, lalu mulailah membersihkan kemaluan, lalu berwuduk seluruhnya seperti anggota wuduk yang kita paham dengan tertib yang normal. Kedua kaki disisakan, kemudian mulai eh, setengah yang kanan, lalu pindah ke setengah yang kiri. Baru kemudian digerakkan kedua kaki, dipindahkan posisinya, cuci kaki kanan seperti melanjutkan wuduk tadi dan kaki kiri selesai kita sudah mandi junub namanya itu Nah, kaum kaum muslimin, ghuslul janabah wajib ala kulli muslim. Sahih Bukhari. Mandi junub bagi setiap muslim hukumnya wajib pada hari Jumat. Nah, ini Pak. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, bersihnya Islam macam itu ya. Oke. Setelah itu lanjutan hadis tadi, siapa yang mandi sebersih-bersihnya mandi pada hari Jumat. Lalu setelah itu dia mandi lagi, mandi seperti mandi junub setelah itu summa bakara wabtakara. Lalu orang ini pergi menuju ke masjid dan dia, dia niatkan ke masjid itu lebih awal. Masih waktu duha lagi dia sudah berangkat menuju ke masjid. Hari Jumat loh. Ah? Wa masya walam yarkab. Dia berjalan kaki dan dia tidak menunggangi kendaraan. Nggak pakai mobil, nggak pakai motor, nggak pakai sepeda, jalan kaki. Wadana minal imam walam yarkab. Dan dia mengambil posisi soft yang paling dekat dengan posisi imam. Walam yalhu. Kemudian dia mendengarkan khutbah saat khatib naik. Dan dia tidak ada membuat hal-hal yang melalaikan dari mendengarkan khutbah. Dia tidak SMS-an, dia tidak ngobrol kiri kanan, dia juga tidak main-mainkan pena untuk menulis sesuatu yang tidak bermakna. Pokoknya dia fokus mendengar. Jika itu dilakukannya, kanat lahu likulli khatwatin minha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Allahu Akbar. Satu langkahnya dari rumahnya menuju masjid setiap satu langkahnya dari rumah menuju masjid nilai pahalanya di sisi Allah sama dengan satu tahun puasa sunat dan satu tahun sholat tahajud setiap satu langkah pak langkah kedua nambah lagi satu tahun yang lagi subhanallah dan ini cuma kaum laki-laki yang dapat kaum ibu-ibu enggak Makanya Asma mendatangi Nabi protes. Kenapa kami tidak dibuat diizinkan juga melakukan hal yang sama ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga kata Asma, ya Rasul, kaum laki-laki diperintahkan berjihad, lah kami tidak boleh jihad. Jihad itu pak pahalanya Allah Allah. Jihad itu pahalanya masya Allah. Jihad dalam artian perang ya. Abu Hurairah bertanya berkali-kali kepada Rasulullah termasuk di Sahih Bukhari diungkapkan hal ini, "Ya Rasulullah, ada enggak amalan lain yang pahalanya sama dengan jihad?" Enggak ada kata Nabi. "Ya Rasulullah, kami mau tahu, ada enggak amalan?" Tiga kali dia tanya, Pak. Yang amalan itu nilai pahalanya sama dengan jihad? Enggak ada kata Rasulullah. Enggak puas hati dia, tanya lagi kali ketiga, "Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepada kami, kami mau ikut ngamalkan. Adakah amalan yang amalan itu nilainya sama dengan jihad? Enggak ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Abu Hurairah. Sanggup nggak kira-kira kamu? Sejak sang mujahid keluar dari rumah pergi berjihad, meninggalkan rumahnya, sejak itu kamu di rumah jangan berhenti-berhenti sholat kalau baca Quran, baca Quran, jangan putus-putus. Ya. Kalau zikir, zikir, jangan putus-putus. Sampai sang mujahid pulang balik ke rumahnya selesai dari jihad. Kamu sanggup nggak kira-kira begitu? Apa kata Abu Hurairah? Wa ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, mana ada di antara kami orang yang sanggup kayak gitu? Salat aja nggak boleh berhenti. Salat dua rakaat, assalamualaikum, bangkit lagi, salat lagi dua rakaat, assalamualaikum, bangkit lagi. Gitu aja terus. Kalau baca Quran, baca Quran sampai khatam, lalu lanjut lagi dari awal, khatam lagi, lanjut lagi, khatam lagi. Sampai kapan? Sampai si mujahid pulang. Jadi kalau kamu bisa melakukan itu baru kamu bisa mengimbangi pahala sang mujahid. Allahu Akbar. Makanya Kata Asma, kok laki-laki aja yang diizinkan ya Rasulullah dan yang diperintahkan kami tidak wanita kan nggak boleh pergi berjihad, nggak boleh. Wanita di rumah. Nah kata Rasulullah Asma, ada kabar gembira mau dengar nggak? Mau ya Rasulullah kata Asma. Asma, katakan sama ibu-ibu yang mengutus engkau ke saya ini, sampaikan pada mereka. Mau dengar bu? Kata Rasulullah, jika kalian semua bisa melakukan empat hal berikut ini, maka semua yang dapat dikerjakan oleh kaum lelaki di luar sana yang membuat kalian jealous, yang membuat kalian cemburu, yang membuat kalian iri, jangan cemas. Katakan pada ibu-ibu semua, semua pahala laki-laki di luar sana, ibu-ibu yang stay di rumah, yang hanya duduk di rumah, mereka mendapatkan pahala semua yang didapat oleh kaum laki-laki di luar sana. Dari sholat Jumatnya, dari mengantarkan jenazahnya, dari jihadnya, atau dakwahnya, atau apa saja yang dibuat laki-laki di luar sana. Maka kamu di rumah dapatkan semua. Mau, mau, mau, mau ya Rasulullah. Semangat Asma eh, mendengarkan itu. Kata Rasulullah, pertama kata Nabi. Tolong bu, ingat-ingat loh bu. Pertama, kamu pastikan kamu menjadi istri yang benar-benar taat pada suami. Ini nomor satu. Udah apa belum, Bu? Udah apa belum? Kok ragu-ragu jawab? Ini dulu yang pertama. Diperintah nggak membantah. Disuruh nggak manyun. Ya. Taat selama bukan maksiat dia taat. Dek, besok kita puasa Senin Kamis yang oh, puasa lagi. Enggak kayak gitu. Taat. Dek, besok pakai jilbab dan usahakan mulai pakai cadar dek yang ah, nggak laku nih yang kayak gini nih. Karena sesuai syariat, Pak. Kecuali kalau suami berkata, "Dek, besok ada tamu-tamu abang dari Australia, dia memang orangnya masih moderat, masih oh, muslim biasa, nanti kalau dia datang tolong kamu dampingi abang dan jangan pakai jilbab ya malu abang. Kalau begitu ini sudah maksiat, maka tidak boleh taat. Tapi selama bukan maksiat wajib taat. Ini kunci pertama loh. Ini kunci pertama. Udah apa belum, Bu? Berat, Bu, ya. Berat selama ini yang ada siapa lo nyuruh-nyuruh gue Hah? apalagi kalau sempat suaminya gajinya lebih kecil daripada gaji dia apalagi kalau sempat suami modalnya waktu menikahi dia cuma kolor doang maka makin gak selera dia taat pada suaminya Masya Allah ini wanita yang dimaksud adalah wanita yang benar-benar menyerahkan ketaatannya kepada suaminya Gak usah saya dalam-dalamin deh. Pokoknya kalimat ini sudah mudah ibu pahami, tetapi sulit merealisasikannya memang. Apalagi kalau keinginan tidak di, di, tidak dipenuhi, suami pulang ke rumah, makan minum suruh ambil sendiri di belakang. Kalau tidur, suami pun di belakangi, dipunggungin. Dek pijat dong, pijat sendiri. Bapak, ibu yang kami muliakan, jadi istri soleha itu selalulah Bapak Ibu pasti tahu bahwa istri soleha itu antuti zaujaha. Dia taat pada suaminya. Oke. Yang kedua kata Nabi kepada Asma. Yang kedua, engkau senantiasa mencari selah. Di mana-mana, apa-apa saja dan kapan saja suami selalu membuat uh, engkau selalu mencari selah kapan, di mana dan apa saja yang disenangi oleh suamimu lalu kamu lakukan itu. Jadi enggak diperintah baru jalan. Kalau ini dia berinisiatif. Apa kira-kira yang disenangi oleh suami saya kepada saya? Apa yang diridhoi oleh suami saya untuk saya lakukan suami saya akan senang. Apa kira-kira yang disukai oleh suami saya? Maka dia terus mencari celah untuk membuat senang selalu suaminya sehingga suami merasa rumahnya adalah surganya. Baiti jannati, rumahku surgaku. Karena di rumah ada orang yang bisa membuat sakan di hati suami. Apa itu sakan? Ketenangan. Ini enggak, suami kalau udah mau pulang ke rumah dari kerja, stres duluan suami. Ingat di rumah mulut bibir, bibir istri udah kayak gini. Pulang-pulang suami, istri masih bawa bawang bawang putih. Masih bawa ikan asin, Mbak. Padahal perintahnya kalau suami pulang berdandanlah engkau jadilah engkau permaisuri yang senang didekap oleh suami. Suami suka memeluk kita, mencium kita karena kita rapi, kita cantik, kita berdandan, kita wangi di depannya. Lah kita kalau kita berdandannya baru ketika keluar, betul tidak? Betul tidak? Betul? Bagaimana tuh? Di rumahnya bentuk cimontu kata orang Padang. Kayak bemo cari setoran, manyun aja. Gigi udah berapa hari nggak digosok. Allah. Istri soleha. Bapak, Ibu yang kami muliakan, bukan kayak gitu, bukan. Jadi sang istri yang kedua, dia selalu melakukan, jadi dia tahu nih suaminya suka ini. Dia masukkan dalam catatan. Ada buku induk, ini yang disenangi oleh suamiku. Satu, dua, tiga. Dia catat. Dan itu dia jaga hari demi hari. Dia pelihara hari demi hari untuk dia terus terapkan di depan suaminya. Dan sekian makanan ternyata suami lebih suka semur jengkol. Mau jadi catat. Eh, ini umpama ya bu ya. Ya, ternyata suami suka kalau orang Padang ada namanya rea dendeng, ada namanya rendang, ada namanya sampadeh, ada namanya pokoknya masak-masakan khas gitu, dia suka, sudah buat. Nih, kalau makanan, kalau pakaian suami suka kita memakai warnanya kayak gini, maka prioritaskan pakai pakaian warna kayak gitu yang yang kita pakai selama kita masih bersuamikan dia. Oh, suami suka kalau ngomongnya kita itu nggak boleh pakai kata-kata yang tinggi, maka kita tahan. Jangan pernah kalau suami marah langsung kita lawan, ya. Kita tahan itu, kita tahan. Ustaz, kayaknya kami doang yang disuruh kayak gitu, Ustaz. Suami kayak gitu ke kami kenapa kek? Ya mau masuk surga enggak? Iya. Kuncinya sami'na wa ata'na. Kata Rasulullah gitu, ikuti aja deh. Itu Rasulullah yang ngomong kayak gitu tuh, bukan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Ini Yang kedua ya, jadi lakukan apapun yang suami senang. Selama bukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, kata Rasul kepada Asma. Yang ketiga, yang ketiga, kamu jaga kehormatan dirimu. Kamu tetap tinggal di rumahmu dan tidak keluar kecuali dengan izin suamimu dan kamu menjaga kehormatan dirimu, kamu tidak ikhtilat dengan sesiapapun orang karena menghormati suamimu. Lillahi taala. Ini zaman dimana internet begitu liar memasuki rumah-rumah muslim-muslimah. Banyak muslimah kita berselancar di dunia maya. Curhat dengan suami orang. Curhat dengan anak bujang orang lain yang bukan mahramnya. Asik-asikan ngobrol pakai telepon. Hihihi, Suaminya bukan, lakinya bukan, saudaranya bukan, lalu saling menumpahkan rasa dan perasaan. Masya Allah. Ini ikhtilat. Walaupun dia tidak sampai ke tingkat berzina secara fisik, tapi dia telah berzina hati. Ini bukan wanita soleha. Wanita soleha, dia anggap suaminya selalu ada di sampingnya. Kalaulah suaminya tahu dia sedang chatting-chattingan dengan laki-laki asing, suaminya akan tidak ridho, suaminya akan marah. Maka dia menganggap selalu suaminya seolah ada di sampingnya. Dan dia menjaga kehormatannya. Ketika ada yang masuk SMS, dia tanya, "Anda siapa? Maaf, Anda siapa?" "Saya adalah fulan bin fulan." Dia kirim fotonya guanteng. Umpamanya, "Maaf, Anda bukan kenalan saya, Anda bukan muhram saya, saya tidak akan melanjutkan komunikasi ini." Wassalam. Lalu dibuat sosok tersebut sosok yang diblokir dari nomor teleponnya. Gitu, ini wanita soleha. Wanita soleha itu menjaga diri menjaga kehormatannya, tidak ikhtilat baik di dunia maya, apalagi di dunia nyata. Suami berkata, dek, selama abang pergi tidak boleh seorang lelaki pun yang tidak abang kenal dari keluarga kita yang boleh masuk, apalagi laki-laki asing. Siap bang, ketika dia pergi, betul-betul dia komitmen. Siapapun, walaupun kawan sekelasnya dulu waktu SMA, nggak diizinkan masuk, maaf ya, suamiku sedang tidak ada. Tar kalau suamiku datang, silahkan berkunjunglah ke rumah. Dia tidak akan buat janjian di mall. Dia tidak akan buat janjian di mana. Ntar ya kita ketemu di mall ya. Kangen deh ketemu sama kamu. Lah ini laki orang. Atau bisa jadi duda orang lain. Lah Bapak Ibu yang kami muliakan wanita soleh nggak kayak gitu. Wanita soleh dia jaga dirinya. Oke, yang keempat, terakhir kata Nabi. Dia menjaga rumah suaminya, harta suaminya, dan anak-anak suaminya. Unik hadis ini. Emangnya anak suami bukan anak dia? Bisa jadi dia nikah dengan duda yang udah punya anak, ya kan? Atau bisa jadi suaminya poligami, anak-anak suami itu kan harusnya dia masuk dalam ini. Walaupun itu anak suami dari istri yang lain, ini kan anak suami. Wanita soleha itu cirinya adalah dia mencintai anak suami walaupun dari istri yang lain, dari ibu yang lain, seperti dia mencintai suaminya. Dia menjaga anak-anak suaminya, seperti dia menjaga anak kandungnya dari rahimnya sendiri. Ini wanita soleha. Ini wanita soleha, ya, walaupun dia nikah dengan laki-laki yang sudah duda, sudah punya anak-anak dua tiga, jangan sampai kayak lagu unyil pak. Ibu tiri hanya cinta pada ayahku saja, ya kan? Bila ayah di sisiku, aku dipuja dan dimanja. Bila ayah sudah pergi, aku dinista dan dianiaya. Waduh, saya ingat betul nih lagu. Kenapa saya ingat? Waktu kecil, ibunda tercinta kami, Umi kami yang kami sayangi meninggal dunia. Saya kelas 1 SD baru. Adik saya, Zailani Al-Muhda, Nurhayani, Nurhayati, ada tiga orang adik saya. Kecil-kecil. Umi meninggal tahun 82. Abuya saya cukup gagah orangnya. Ya, banyak janda-janda yang mau untuk menjadi istrinya kenapa pak memang gagah ayah saya pak lihat aja anaknya ada ada penurut turunan sedikit pak Ayah selalu bertanya pada kami, nak, mau nggak kalian punya ibu yang baru? Kami serentak menjawab, nggak mau. Kenapa? Waktu itu sedang santernya di mana-mana lagu Unyil Ibu Tiri dan ada ada drama <laughs> ibu tiri di radio-radio se-Indonesia loh itu Pak membuat kami ketakutan punya ibu tiri nah seharusnya ibu tiri yang beriman nggak kayak gitu justru ketika dia tahu ini anak sudah meninggal ibunya dia akan peluk anak itu dengan cinta dengan kasih sayang walaupun ini anak bukan dari rahimnya tapi kan ini anak suaminya jadi besok-besok ini yang berminat dengan para duda dan duda itu sudah terlanjur punya anak kecil-kecil sayangi mereka seperti mereka anak ibu sendiri kalau nggak siap kayak gitu jangan nikah sama duda yang punya anak setuju bu ibu kan udah punya suami semua jadi buat apa ibu setuju ini curiga loh kita pak empat jadi yang empat ini kata Rasulullah kalau yang empat ini kamu buat dalam kehidupan rumah tanggamu, maka suamimu yang di luar sana, dia Jumat, pahala Jumatnya semua ngalir ke kamu tanpa kamu yang melakukan, tetapi sebanyak yang suami kamu dapatkan, kamu dapatkan semuanya. Allahu Akbar. Suami kamu menyelenggarakan jenazah, pahala-pahala yang didapatkan suami kamu dalam penyelenggaraan jenazah, kamu dikopi pastikan pahalanya oleh Allah dikasih kepada kamu sebanyak yang suami kamu dapatkan. Allahu Akbar. Suami kamu pergi berdakwah, suami kamu pergi berjihad, atau suami kamu melakukan apapun yang pahalanya besar di sisi Allah, kamu dapatkan pahalanya sebanyak yang suami kamu dapatkan. Keren. Ini keren dalam Islam. Ya, Bu, bisa nggak kira-kira yang empat ini ibu buat? Kok pada diem? Meragukan kemampuan diri, Bu. Padahal biasa-biasa aja. <laughs> ya, Bu, saya ulang tanya bu, mau masuk surga? Tuh giliran ditanya mau masuk surga, mau pasti tanya, nih lo caranya, bisa bu? Cuma lima orang yang jawab. Pada mana yang lain nih? Ini rame kayaknya berapa ratus nih, masya Allah. Baik. Saya bacakan sebuah hadis Sahih Bukhari dan Imam Muslim berikut ini. Ini keistimewaan ibu-ibu. Bu, dengarkan apa kata Rasulullah. Nanti pada hari kiamat ada komunitas wanita wanita dunia yang didahulukan masuk ke dalam surga daripada wanita yang manapun dan bahkan mengalahkan juga kaum laki-laki. Dibukakan untuknya pintu-pintu surga lalu dikatakan kepadanya wahai kaum wanita masukilah surgaku dari arah pintu mana saja yang kamu pengen masuki. Ada berapa pintu surga banyaknya? Barakallah fiki. Memang ada delapan pintu surga. Satu pintu surga itu lebarnya, besarnya, dari tiang ke tiang satu pintu surga kata Rasulullah menempuh perjalanan 500 tahun perjalanan. Besarnya satu gerbang pintu surga dan itu ada delapan. Lah ibu dipanggil Wanita-wanita yang memenuhi syarat ini, ini, ini, ini, maju ke depan, silahkan masuk ke dalam surga. Dari pintu mana kalian mau masuk? Tafadhal. Siapakah tipe wanita ini? Kalau tadi tentang pahala ya, kalau ini tentang, kalau tadi pahala berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya. Kalau ini kata Rasulullah pertama, wanita yang senantiasa menjaga sholat lima waktu waktunya on time. Salat lima waktu dia jaga on time. Yang pertama, apa itu on time Pak Ustadz? Pakai bahasa kita aja lah. On time, orang azan, dia menghentikan semua aktivitasnya, dia berwudhu bersih-bersih sebaik-baiknya, membentangkan sajadah ke arah kiblat dan dia mulai salat sunat qabliyah, kemudian dia salat wajib pada waktu itu juga. Kalau zuhur empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat, subuh dua rakaat. Jadi on time. Kemudian setelah itu dia laksanakan sholat sunat ba'diyah. Lalu dia berzikir, lalu dia sholat sunat ba'diyah, lalu dia berdoa. Ini wanitanya yang pertama. Yang dipanggil duluan masuk surga, silakan masuk dari pintu manapun dia mau. Dia jaga sholat lima waktu. Selain ketika dia sedang haid dan nifas. Kalau sedang haid, nifas, junub, maka dia tunggu dia suci dulu, baru dia jaga lagi sholatnya secara rutin. Yang pertama, on time ya, jangan in time. Ini ada perbedaan loh antara on time dengan in time. Apa bedanya kira-kira ibu? Apa bedanya on time dengan in time? Ustadz pakai bahasa kita aja Ustadz. In time adalah melaksanakan sholat masih di waktunya, tapi udah di ujung-ujung ala zuhur panjang waktunya sampai asar kok waktunya lalu kira-kira setengah jam mau asar seperempat jam mau asar baru wudhu baru salat zuhur innalillahi wa inna ilahi rojiun salatnya sah nggak sah tapi itu salat orang kaya apa nabi mengatakan afwan ya nabi mengatakan tilka salatul munafik itu gaya sholatnya orang munafik. Menyengaja dia menunda-nunda waktu sholat dari waktu yang tepat sehingga dia buat molor sampai ke dekat waktu sholat yang lain. Wanita laki-laki sama pak, wanita laki-laki yang kayak gini gaya sholatnya, itu sholatnya orang munafik kata Nabi. Jangan buat macam gini bapak ibu, jangan buat. In on time adalah Hayyana sholat. Saat mendengarkan Hayyana sholat, dia pun stop aktivitasnya. Ya, Bahkan kalau level para sahabat ibarat kita dengar ngaji aja di masjid dia sudah berhenti dari segala aktivitasnya dan dia bergerak menuju ke arah masjid. Oke, okay. yang kedua kata Rasulullah, wasomat syahraha. Wanita ini menjaga puasa Ramadannya full. Puasa Ramadan full. Tiap tahun puasa Ramadan full. Ustaz, nggak mungkin Ustaz. Nggak mungkin gimana? dalam satu bulan itu kami kan ada haidnya dan diantara kami ada yang produktivitasnya masih tinggi sehingga hamil menyusukan melahirkan eh, hamil melahirkan menyusukan hamil melahirkan menyusukan Masya Allah produktivitasnya Masya Allah macam saya bu istri saya ini Masya Allah keren bu ibu tahu istri saya ini kata anak saya Imam Muhammad Imam yang nomor dua mama katanya kalau papa hobinya ceramah kalau Abang Umar hobinya menggambar. Waktu itu Abang Umarnya masih kecil. Kalau papa hobinya ceramah, Bang Umar hobinya menggambar. Kalau mama hobinya makan. Nah, jadi produktif memang ya. Habis melahirkan, menyusukan, baru 10 bulan hamil lagi. Ah, ya Bu ya. Ibu tahu anak saya berapa sekarang? Ini yang rajin dengarkan YouTube tahu nih. Anak saya alhamdulillah baru 15. Baru. Cita-cita saya sebelum menikah dulu anak saya itu kalau bisa 25 orang. Sekarang yang ada ini 8 laki-laki, 7 wanita. Kaget ya? Nggak apa-apa. Bilang alhamdulillah ini tanda rezeki muda. Lah ini kalau wanita produknya macam ini gimana? Puasanya susah. Puasanya susah. Kan ada wanita yang sedang hamil dia nggak bisa puasa. Ada wanita sedang menyusui, dia nggak sanggup puasa, ya kan? Hah, Bagaimana Ustadz? Apalagi ada haid tiap bulan itu ada haid yang tiga hari, yang empat hari, yang satu minggu, yang paling banyak tuh dua minggu. Gimana Ustadz? Nggak apa-apa. Ketika dia sedang ada halangan di luar Ramadan ganti. Kalau nggak ganti bayar fidyah. Pokoknya satu Ramadan setiap satu tahun dia tunaikan sesuai dengan panduan syariah, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ini yang kedua, wanita yang menjaga puasa Ramadannya selama 30 selama satu bulan full setiap tahun. Nih. Yang ketiga, Ibu udah masih banyak utang oh, puasa-puasa Ramadan, Bu? Masih banyak utang? ala banyak komunitas punya kasus di, di utang Ramadan nih. Ya kan? masih ada yang berutang sekian hari lagi, masih ada yang berutang sekian bulan lagi, apalagi masa lalu masa-masa jahiliyah, banyak puasa Ramadan yang nggak dikerjakan, gimana caranya tuh? <laughs> Kunna nu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is shalah kata Bunda Aisyah. Uh, kami diperintahkan mengkodok mengganti puasa, tapi kami tidak diperintahkan mengganti sholat. Kita masa jeliah-jeliah dulu banyak sholat-sholat tinggal, sekarang dah tobat nasuha. Bagaimana sholat-sholat yang dulu ditinggal? Tidak, kita tidak diperintahkan untuk menggantinya. Tapi puasa kita diperintahkan untuk menggantinya. Hitung. Waduh, susahnya menghitung. Sesanggupnya, seberapa sanggupnya dicicil. Utang kalau dicicil, insya Allah. Hah? Namanya utang dicicil. Dalam sebulan bisa nyicilnya, nyicilnya seminggu umpamanya. Sehari puasa dalam seminggu sehari puasa dalam seminggu empat hari dicicil terus insya Allah kebayar tuh. tapi kalau sholat nggak ada kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengganti sholat-sholat wajib yang dulu ditinggalkan di masa jahiliyah cukup dengan memperbanyak sholat-sholat sunat ya sholat tahajud sholat duha sholat uh, tahiyatul masjid sholat apa pokoknya sholat-sholat sunat diperbanyak mengerjakannya gitu cara nutupin tinggalnya sholat-sholat wajib kita dulu yang ketiga yang ketiga dari apa bu? yang ketiga dari apa? fokus bu, fokus yang ketiga dari apa? yang ketiga dari syarat wanita masuk surga duluan dan dipersilahkan masuk dari pintu mana saja kan gitu kan yang ketiganya adalah wa ta'at zaujaha nah masuk lagi dengan tema mula-mula tadi wanita-wanita yang masih bersuami lalu dia taat pada suaminya ini yang mumpung masih punya suami <clears throat> mumpung yang masih punya suami ketahuilah pembahasan kita besok ibu-ibu hadir nggak besok insya Allah hadir ketahuilah ibu kaum laki-laki ini sebentar lagi dengan izin Allah akan berpindah bu dari kehidupan bersama ibu di dunia ini ke alam barzakh kaum lelaki di muka bumi ini akan cepat Allah panggil secara massal akan banyak agenda-agenda besar terjadi di akhir zaman yang banyak menjadikan kaum lelaki adalah korban-korban paling di depan. Sehingga kata Rasulullah nanti perbandingan laki-laki dengan wanita satu berbanding 50 menjelang kiamat terjadi. Mumpung ibu sedang berhadapan dengan ustadz yang selama ini dikasih gelar oleh entah oleh siapa tapi udah menyebar kemana-mana. Ustadz akhir zaman Nah, saya sampaikan kepada ibu-ibu semua, ibu yang punya suami, ketahuilah suami ibu insya Allah tidak lama lagi mungkin akan menjadi penghuni alam barzakh. Mumpung masih hidup bersama mereka dengan sekarang maksimalkanlah, Bu. Taati mereka. Mereka itu pintu gerbang surga ibu Allah, Rasulnya, orang tua Ini sebelum bersuami Ketika sudah bersuami Allah, Rasulnya, suami, orang tua Coba lihat suami menduduki posisi orang tua ketika ibu sudah bersuami taati dia yang keempat wahasunat farjaha wanita yang layak duluan masuk surga dan dipersilahkan dari pintu mana saja wanita yang menjaga kemaluannya dari zina dia tidak akan pernah melakukannya atau dari pintu-pintu zina pun dia tidak akan mau melakukannya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, selesai sampai di sini. Sudah cukup, Bu? Belum. Ibu mau siap-siap berbuka. Ini kan hari Senin kan? Bisa jadi ibu mau siapkan bukaan untuk suami. Oh, ini tasaleha. Mantap. Baik, saya juga tidak akan menyita banyak waktu ibu-ibu. Cuma Tadi saya katakan kan ada yang perlu saya berikan kabar gembira buat ibu-ibu. Ini ini kabar gembiranya nih. Sebenarnya ibu-ibu punya peluang dapat pahala lebih besar daripada kami, ibu. Ibu bisa melahirkan, kami nggak bisa loh, Bu. Ibu bisa mengandung, kami nggak bisa. Pahalanya ibu tahu. Hamil itu pahalanya ibu tahu. Bu. Oh, ibu. Pahala hamil itu ibu tahu nggak? Pahala melahirkan ibu tahu Pahala menyusui ibu tahu Kalau ibu udah tahu ya udah udah selesai ngajinya hmm. Rasulullah SAW bersabda Seorang mujahid yang berjihad di medan tempur Dengan seorang wanita yang, yang menahan dan menanggung beratnya beban hamil kemudian berjuang untuk melahirkan anak yang dia yang dia kandung. Kemudian dia menyusukan anak itu sampai dia sapi nilainya sama dengan seorang mujahid. Allah hanya ibu yang dapat anugerah ini. Kami nggak bisa. Kami nggak bisa. Karena rezekinya fitrahnya disediakan oleh Allah untuk ibu. Pahala jihad dari ibu sudah tahu kan? Dan itu bisa ibu dapatkan dengan cara hamil melahirkan susui anak hamil melahirkan susui anak jangan anak disusui oleh kerbau oleh sapi biar anak kita kita nyusui hamil kemudian ibu melahirkan antara hidup dengan mati seterusnya makanya wanita produktif beruntunglah berarti usianya hari demi hari dia lalui seolah-olah pahala yang mengalir kepadanya adalah pahala jihad saya udah ngerasa bu anak saya kan kecil-kecil tuh ya bu ya jadi ketika istri melahirkannya, saya lihat perjuangan dia melahirkan, masya Allah. Kemudian dia menyusukan, tidurnya kurang, rasa nyamannya kurang. Eh, -e, anaknya dia yang urus, pakaian kotor anaknya dia yang urus. Datang suami, ngurus suami pula lagi. Luar biasa perjuangan seorang ibu. Jadi wajar kalau saya ibu diberikan posisi tiga kali lipat daripada bapak-bapak untuk disantuni untuk dimuliakan oleh anak. Kemudian ibu-ibu yang kami muliakan, pahala yang berlipat-lipat berlapis-lapis begini tidak akan bisa didapat oleh laki-laki manapun di muka bumi. Inilah yang kami jelaskan, ini yang kami irikan kepada ibu-ibu. Maka Bu, bisikin pada suaminya, "Mas, tambah anak yuk." Gitu. Jangan dibalik, Mas cukup Mas. Dua aja cukup, laki wanita kan sama aja. Masya Allah. Bu, tidak. Ajak suami. Mas, masalah rezeki anak Allah yang tanggung, masalah pendidikan anak kita bersama-sama berjuang mendidiknya bareng Mas. Ya, ajak suami karena pahalanya besar buat ibu loh, Bu. Pahalanya besar buat ibu. Oke. Gimana Pak? Saya udah motivasi ibu-ibu nih. Wanita terbaik kata Rasulullah adalah wanita yang penuh kasih sayang dan banyak melahirkan anak. Siapa yang anaknya udah di atas empat orang? Siapa yang anaknya udah di atas empat orang? Ini calon-calon wanita yang dicintai Rasulullah nanti insya Allah. Siapa yang anaknya sudah tujuh orang? Allah, semoga Allah mencintai ibu, semoga Allah memuliakan ibu, ya. Siapa yang anak perempuannya udah tiga orang? Anak perempuannya ada tiga orang. Cetak menjadi mereka jadi wanita solehah, ibu dijamin masuk surga. Cetak anak-anak ibu yang wanita tadi tiga orang itu jadi wanita solehah, lalu bersuamikan laki-laki soleh, ibu dijamin menjadi ahli surga. Allahu Akbar. Hah? Yang baru punya anak empat laki-laki, dua wanita, tambah lagi supaya dapat satu lagi wanita. Semangat. Rezeki anak gimana? Allah yang jamin. Ini harus ada iman. Ingat pahala besarnya loh di belakang itu. <laughs> Pulang pengajian ini suami di rumah pada gempar nih. Gila, istriku pulang dari dengar pengajian sore ini minta tambah anak. Berarti pengajian saya sukses. Toh yang ngomong sudah buktiin langsung. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang tapi kenapa pada kenyataannya waktu Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Ara'aitu aktsara ahlin nari min ummati an-nisa Mayoritas penghuni neraka yang aku saksikan dari kalangan umatku adalah kaum wanita Kenapa? Padahal peluang pahala ibu bisa meninggalkan kami sejauh-jauhnya kami ditinggalkan bu tapi kenapa kebanyakan penghuni neraka pada hari kiamat nanti dari umatku anissa kaum wanita. Ini menjadikan para sahabat gerah dan gelisah. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ayakfurna billah?" Apakah wanita-wanita banyak yang kafir kepada Allah? Apakah mereka banyak yang tidak suka beramal soleh ya Rasulullah? Jawaban Nabi, "Bal yu'minna billah." Justru mereka adalah wanita-wanita yang punya iman kepada Allah. Mereka punya amal. Penyebab terbesar mereka banyak di dalam neraka yakfurnal ashir mereka banyak kafir pada suami maka bertanya lagi sahabat ini ya Rasulullah kaifa yakfurnal ashir bagaimana cara suami bisa dikafiri oleh para istri kata kata Rasulullah mereka tidak taat dengan suaminya dan apabila suaminya berbuat baik kepadanya selama berbau selama berumah tangga dengan suaminya suaminya baik ya baik baik memberi baik Thumma malam tarodo. Kemudian sang istri menemukan pada suaminya atau suaminya melakukan sesuatu yang istri itu sangat tidak sukai, langsung dia lupakan semua kebaikan suami, langsung dia tidak anggap lagi dan tidak berharga suami di matanya, langsung dia melawan pada suaminya. Yakfurnal ashir dan dia berkata, mara itu fika khairan qat." Kamu laki-laki jelek, kamu laki-laki jahat, kamu nggak ada baiknya. Ini calon-calon wanita soal neraka ini. Udah baik suaminya, baik, baik, baik, baik. Ternyata suaminya melakukan satu dua atau kesalahan yang menurutnya nggak bisa dimaafkan. Kemudian dia lupakan semua kebaikan itu. Dia katakan suaminya jahat. Dia lupakan semua kebaikan, bahkan dia minta cerai. Dia, dia lupakan semua kebaikannya. Dan dia berkata, kamu nggak ada kebaikan sedikit pun. Ini wanita, wanita yang akan menjadi penghuni neraka. maafkan Allah, saya mungkin sekali ini aja kemari, walaupun pahit ketelan oleh ibu, kalimat-kalimat terakhir ini mudah-mudahan ini jadi obat yang paling manjur agar ibu jadilah wanita solehah luar dalam bu jadilah ibu ratu-ratu bidadari surga yang gak mampir walaupun cuma sehari di neraka amin ya rabbal alamin caranya yang paling terbesar adalah setelah mentaati Allah Rasulnya maksimalkan ibu dengan suami ibu wanita akhir zaman seberat apapun beban dan tantangan tetap rumah tangganya tempat ibadah terbesarnya dan pada suaminya ada di urutan pertama saya tadi sudah di, di bukan SMS ini, dikirimin surat kilat. Dari 10 menit yang lalu, Afwan Ustadz waktu sisa 5 menit lagi. Berarti sudah lewat 5 menit sekarang. Ya, baik. Cukup bu? Tuh, di tapi ibu kan wanita soleh mau menyiapkan perbukaan buat untuk suami dan anak-anak kan nah udah jangan lama-lama pulang cepat wanita solehah <laughs> baik insya Allah kita akan bertemu kembali besok pada jam berapa jam jam 8 jam 8 kajian kita spesial tentang kita berada di akhir zaman insya Allah ini akan menguatkan iman pasti dengan izin Allah ini akan menjadikan iman Bapak Ibu makin terdongkrak naik.